Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat yang kedua setelah Allah buka firman-Nya di awal surat ini dengan uh, eh, fawatihus suar dengan huruf muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong, alif, lam dan mim. Maka Allah katakan Allahu la ilaha illa huwa. Eh, Allah adalah sesem, adalah zat yang tiada sesembahan yang berhak disembah illa huwa melainkan dia al hayyu dan dia adalah zat yang hidup zat yang mengurusi dirinya sendiri dia tidak butuh bantuan yang lain bantuan makhluk untuk mengurusi dirinya sendiri al qayyum dia adalah zat yang mengurusi yang lain Bahkan Allah lah yang mengurusi makhluknya. Mengurusi segala kebutuhan makhluknya. Yang memberikan berbagai macam limpahan nikmat kepada makhluk-makhluknya. Maka berkenaan dengan maka di sini kita jumpai nama Tuhan yang kita sembah yaitu Allah. Maka tentu Allah adalah nama untuk zat yang suci yang kita sembah Ya, dan Allah ini adalah nama yang memiliki akar kata karena yang namanya nama itu boleh jadi ada maknanya dan ada nama-nama yang kita tidak tahu maknanya. Ya, misalnya jongkang lah itu nama yang ada maknanya atau tidak ada maknanya. Nah, nah Nah, maka misalnya maka anggap saja nama yang tidak ada maknanya. Tapi kalau Tegal, ah, kan, ah, Tegal Mojo itu ada ada maknanya. Tegal ya tegalan, mojo pohon mojo. Ya, karena dulu di sini tegalan dan ada pohon mojo sehingga disebut Tegal Mojo. Nah Allah eh, sedangkan nama Allah yaitu Allah Ya, maka Allah itu diambil dari kata-kata al-ilah yang artinya dalam bahasa Arab adalah makhluk yang jika kita terjemahkan artinya zat yang disembah. Dan dia adalah zat yang disembah huban wa ta'dhiman. Karena cinta sekaligus segan, hormat dan mengagungkan. Ya, maka inilah uh, maka Allah Subhanahu wa taala disembah ya, dengan cinta dan pengagungan. Karena kita cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semangat menjalankan apa yang Dia perintahkan. Wa ta'dhiman dan karena kita hormat, memuliakan, takut, maka kita akan bersemangat untuk meninggalkan berbagai macam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hal ini menunjukkan sikap yang benar untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kita sembah huban wa ta'dhima. Karena cinta dan karena kita takut dan hormat dan mengagungkannya. Dengan cinta kita semangat untuk mengerjakan perintah dengan ta'zim, dengan takut, hormat dan segan maka kita semangat untuk meninggalkan larangan. Kemudian la ilaha illahua tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Yang dimaksud dengan Dia adalah Dia Allah Subhanahu wa taala. Dan terjemah yang tepat untuk la ilaha illallah bukanlah bukan tiada sesembahan atau tidak ada Tuhan kecuali Allah karena ini adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, karena kenyataannya terdapat banyak Tuhan selain Allah. Ya, banyak yang disembah-sembah oleh sebagian manusia dan dia adalah makhluk dan bukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menerjemahkan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan atau tiada sesembahan melainkan Allah adalah terjemah yang keliru. Terjemah yang benar La ilaha illallah atau di sini la ilaha illahuwa ya, maknanya adalah tiada atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Illallah kecuali Allah. Artinya kalau dengan model terjemah yang kedua kita mengakui bahasanya di alam nyata itu terdapat banyak sesembahan. Namun kita tegaskan semuanya tidak berhak disembah. Dan kita tegaskan kembali satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Nah, terjemah semacam ini ya, menerjemahkan la ilaha illallah dengan tidak ada atau tiada Tuhan atau sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Ya, ini sejalan dengan atau dalilnya adalah firman Allah di surat Al-Hajj ayat ke-62. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dzalika bi annallaha huwal haq." Hal itu dikarenakan Allah adalah sesembahan yang berhak disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil dan segala sesuatu yang dipuja-puja oleh sejumlah manusia yang di yang manusia itu beribadah dan berdoa kepadanya wal batil itu tidak berhak untuk disembah. Dia adalah batil. Satu hal yang tidak berhak untuk disembah. Surat Al-Hajj ayat yang ke-62. Kalau Allah katakan di surat Al-Hajj ayat 62 bahasanya Allah adalah sesembahan yang berhak disembah Sedangkan berbagai macam Tuhan dan sesembahan selain Allah adalah Tuhan dan sesembahan namun yang disembah-sembah oleh pengikutnya namun tidak berhak untuk disembah. La ilaha illahu wa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dia. Ya, huwa di sini adalah kata ganti yang merujuk yang eh, refernya kepada Allah. Iya, dan huwa di sini bukanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Lain hanya kalau Allah maka Allah itu adalah nama nama Tuhan yang kita sembah. Iya, maka kalau bunyinya la ilaha illallah maka Allahnya adalah nama Tuhan yang kita sembah. Adam la ilaha illa huwa maka huwa itu bukanlah nama Allah Subhanahu wa taala namun kata ganti yang mengacu kepada Allah. Nah, kalau kemudian kita katakan kalau ada orang yang membuat kesimpulan berdasarkan surat Ali Imran ayat yang kedua, hua itu nama Allah. Buktinya la ilaha illa huwa. Maka jika ada orang yang ngotot beranggapan bahasanya salah satu nama Allah itu adalah Huwa. Alasannya surat Ali Imran ayat yang kedua, La ilaha illa huwa. Maka jawabannya kita jawab dengan surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. kita katakan jika demikian nama Allah adalah Ana. Ya, nama Allah adalah Allah yang artinya saya. Karena di surat Al-Anbiya Ayat yang ke-25 Allah katakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Maka semua rasul itu mendapatkan wahyu la ilaha illa ana. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan ana. Ana di sini artinya saya, artinya aku dan yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni maka sembahlah aku maka jika ada orang yang ngotot berdasarkan surat Ali Imran ayat yang kedua bahasanya salah satu nama Allah adalah Huwa, maka harusnya kalau konsekuen berarti salah satu nama Allah adalah Ana berdasarkan surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Oleh karena itu maka tidak sebagaimana tidak boleh menjadikan kata-kata anak sebagai zikir untuk mengat Allah. anak-anak anak-anak anak-anak Itu tidak boleh. Maka demikian juga tidak boleh menjadikan huwa sebagai e, zikir, bacaan zikir untuk mengat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh ya, berzikir dengan mengucapkan huwa, huwa, huwa, huwa, huwa. Akhirnya kemudian disingkat jadi hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu. Nah, ini tidak, uh, tidak diperkenankan. Jika ada orang mengatakan huwa di situ Allah. Huwa di situ Allah. Dalilnya Ali Imran ayat yang kedua. maka kita ya, ngajukan usul. Kalau begitu besok ya diselingilah. lah. ya, besok diselingi pakai anak-anak anak-anak anak-anak anak. Dalilnya surat Al-Anbiya ayat 25. Ya, kalau dia nggak cocok, lah berarti nggak konsisten dalam berdalil. Karena bunyinya kan sama. La ilaha illa huwa al hayu al qayyum. Nah ini di surat al anbiya la ilaha illa ana fa'buduni. Nah, kan berarti sama dalilnya. Kalau itu jadikan dalil huwa nama Allah, ya ini harusnya jadi dalil ana nama Allah. Kalau itu setelah itu huwa itu jadi nama Allah kemudian boleh jadi kemudian jadikan sebagai bacaan zikir, ya ini juga harusnya jadi nama Allah dan dipakai untuk bacaan zikir. Ya, intinya ya, ada sebagian orang yang berzikir dengan mengulang-ulang huwa. Ya, dan alasannya surat Ali Imran ayat yang kedua ya, dan ini adalah satu hal yang tidak benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkannya dan perlu kita perhatikan perlu kita ketahui jika kita perhatikan eh, bacaan-bacaan dikir yang Nabi ajarkan semuanya adalah kalimat sempurna. Subjek objek lengkap. Ya. Tidak ada bacaan dikir yang Nabi ajarkan dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta rasulnya yang merupakan satu kata tunggal. Itu tidak ada. Hmm. Kalau seandainya ada maka di situ sebenarnya ada takdirnya. Subhanallah itu maknanya usabbihu subhanallah. Aku kan aku sucikan Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul aku mensucikannya. Yang lainnya semuanya kalimat lengkap alhamdulillah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Ya, subhanallah bihamdi subhanal azim dan seterusnya. Maka uh, sem semuanya sifatnya demikian. Kalimat sempurna. Tidak ada cuma satu lafat. Satu lafat. Nabi tidak uh, tidak pernah mengajarkan berzikir dengan Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Nah. Karena itu cuma satu kata yang tidak membentuk kalimat sempurna. Hmm. Oleh karena itu yang benar ini namanya dalam istilah eh, dalam bahasa para ulama disebut dengan dikullah bismil mufrad. Nah, berzikir uh, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allah Allah Allah Allah. Yang benar ini satu hal yang tidak dituntunkan. Satu hal yang tidak Nabi ajarkan. Bukti kalau itu tidak dituntunkan itu cuma satu kata lepas. Padahal semua dikir, bacaan dikir yang Nabi ajarkan semuanya adalah kalimat sempurna. Dan perlu diketahui uh, anehnya ketika berzikir dengan hua itu tidak ada tuntunannya, orang yang gemar melakukannya memiliki keyakinan bahasanya berzikir dengan hua itu lebih afdol daripada berzikir dengan la ilaha illallah. Ya, karena la ilaha illallah itu untuk kelas awam. Nah, kami adalah manusia-manusia khusus, spesial dan istimewa. Nah, maka tidak layak ya, kemudian dikirnya seperti dikirnya orang awam. Ya, maka dikir kami adalah Allah dan itu lebih afdol. Dan mereka mengatakan lebih afdol dengan otak-atik akal. Mereka katakan kalau la ilaha illallah itu kurang afdol karena bahaya. Barulah la ilaha mati bahaya. nah ya, itu Eh, kafir, tiada Tuhan, mati. Nah, ini kan kafir. Eh, kalau Allah kan aman. Nah, atau huwa kan aman. Nah, Allah Allah Allah kan gak aman. Huwa huwa huwa, kan aman. Ini nah, kalau la ilaha illallah bahaya itu. Bahaya besar. Nah, la ilaha terus mati. Nah, mati dalam keadaan kafir katanya. Ini otak-adik gatuk. Ya. Yang ya, tentu Eh, eh, jawabannya adalah gampang. Ini, jawabannya adalah gampang. Kita katakan innamal a'malu niat. Ya. Amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya mengucapkan mau mengucapkan la ilaha illallah baru la mati dah tercatat la ilaha illallah. Padahal baru la terus mati. Nah demikian juga ketika seorang seandainya terjadi baru la ilaha mati maka tidak apa-apa karena niatnya adalah mengucapkan la ilaha illallah dan di sini berlaku kaidah innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'im manawa segala amal itu dengan niat dan orang itu mendapatkan sebagaimana apa yang dia niatkan dia tidak berniat untuk ateis la ilaha ya, namun dia bermaksud untuk bertauhid ya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat dan Allah mengetahui apa yang jadi niatnya Al Hayyu dan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al Hayyu artinya zat yang sempurna hidupnya dan sempurnanya hidup Allah Subhanahu wa taala ini mencakup dua hal. Mencakup keberadaan keberadaannya keberadaan hidup itu sendiri dan kesempurnaan dari sisi waktu hidup. Tentu Allah itu adalah hidupnya Allah adalah hidup yang sempurna dari lihat dari sisi waktu. Karena hidupnya Allah itu tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kebinasaan dan kefanaan. Ya, maka itu adalah hidup yang sempurna dari sisi waktu. Kemudian yang kedua, hidup Allah adalah hidup yang sempurna dari sisi wujudul hayat. Keberadaan hidup itu sendiri pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu yaitu maksudnya Allah itu hidup dalam keadaan melihat secara sempurna, melihat dengan sempurna, mengetahui secara sempurna dan yang lainnya. Maka keadaan hidup Allah itu adalah keadaan yang sempurna. Ya, maka Allah itu adalah zat yang maha hidup, yaitu hidup yang sempurna dengan dua sisi di atas uh, al-qayyum al-qayyum itu diambil dari kata-kata qiyam artinya berdiri sedangkan maknanya dalam bahasa Arab adalah al-qaimu binafsihi al-qaimu ala ghairihi al qayyum itu artinya adalah yang ngurusi dirinya sendiri dan ngurusi yang lain. Maka karena salah satu makna al qayyum adalah ngurusi diri sendiri, maka maknanya Allah tidak membutuhkan makhluk. Tidak membutuhkan yang lain. Dan Allah itu yang mengurusi makhluknya, artinya seluruh makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak membutuhkan makhluk dan semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dan di sini kita jumpai dua nama Allah ini terkumpul di satu ayat, Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia adalah zat yang maha hidup dan dia adalah al-qayyum zat yang mengurusi dirinya dan makhluknya maka ketika dua nama Allah ini terkumpul ya, dua nama Allah ini terkumpul di sini maka ini dua nama ini mencakup semua nama Allah Subhanahu wa taala maka ketika kita yakini bahasanya Allah itu al-hayyu zat yang hidup dengan sempurna maka ini menunjukkan kamalus sifat sifat-sifat Allah itu sempurna karena Allah itu hidup dengan keberadaan hidup yang sempurna, mendengar secara sempurna, melihat secara sempurna, mengetahui secara sempurna dan seterusnya. Dan Al-Qayyum dia adalah zat yang mengurusi dirinya dan yang lainnya. Maka ini menunjukkan kamalul af'al. Perbuatan Allah seluruhnya adalah baik dan sempurna. Karena Allah ketika Allah melakukan perbuatan ini dan itu memberikan rezeki kepada ini, memberikan musibah kepada itu, maka itu dalam rangka untuk mengatur dan mengurusi makhluknya. Maka di Al-Hayyu Al-Qayyum di kata-kata Al-Hayyu itu kamalus sifat dan di kata-kata Al-Qayyum itu kamalul af'al. Maka Al-Hayyu Al-Qayyum menunjukkan betapa sempurnanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan betapa sempurna perbuatan-perbuatan Allah. Nazala alaikal kitab bil haq. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu Alkitab yaitu Al-Qur'an bil haq dengan benar. Yang namanya turun, menurunkan tentu diambil dari kata-kata turun dan turun itu dari atas dan ke bawah. Sehingga ayat ini adalah dalil bahasanya Allah itu zatnya ada di atas sana. Maka semua ayat yang mengatakan bahasanya Allah menurunkan Al-Quran adalah dalil bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas sana dan tidak di mana-mana. Allah turunkan alai kepadamu alkitab alkitab <clears throat> eh, atau sebelumnya nazala itu kalau dalam dari sisi bahasa Arab mengandung muatan kalau itu berbolak-balik turun. Nazala itu dalam dari sisi bahasa Arab punya arti bolak-balik turun. Sehingga nazal alaikal kitab itu mengisyaratkan kalau Al-Quran itu turunnya tidak sekaligus namun setahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Alkitab yang dimaksud dengan Alkitab adalah Al-Quran. Al-Quran disebut kitab karena dia itu maktubun karena dia itu ditulis, dicatat. Dan Al-Quran itu ditulis dan dicatat di tiga tempat. Yang pertama, dia ditulis di Lauhil Mahfuz. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Waqiah ayat 77 dan 78, "Innahu laqur'anun karim." Sungguh itu adalah Al-Qur'an yang mulia fi kitabim maknun di kitab yang tersimpan, yaitu Lauhil Mahfuz. Maka dia tercatat lengkap dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang kedua dia tercatat di lembaran-lembaran yang ada di tangan malaikat. Semisal di surat Abasa, "Faman syaa'a dzakara fi sufi mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safara." Di ayat yang ke-15, bi aidi safara. Al-Qur'an itu ada lembaran-lembarannya itu ada di tangan para malaikat. Kemudian yang ketiga, kitab itu artinya adalah sesuatu yang ditutupi sesuatu yang ditulis adalah karena dia adalah satu hal yang dituliskan dan dicatat di, di lembaran-lembaran mushaf yang kita baca dan kita miliki. Allah menurunkan Al-Quran kepada kepadamu bilhak dengan benar. Bilhak di sini bisa diterjemahkan dengan dua penerjemahan. Yang pertama, terjemah bebasnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar menurunkan Al-Quran kepadamu. Enggak bohong itu benar, itu hak. Hmm. Boleh diterjemahkan demikian. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar haknya di sini. Benar-benar menurunkan Quran kepadamu. Kemudian boleh juga diterjemahkan dengan membawa kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya, Nazzala alaikal kitab bil haqqi dengan memuat kebenaran. Kitab yang Allah turunkan itu memuat kebenaran. Eh, Ya, dan tentu isi Al-Quran itu ada dua macam, berita serta aturan, perintah dan larangan. Ya, ya, maka kebenaran berkaitan dengan masalah berita adalah manakala sesuai dengan kenyataan. Dan kebenaran berkaitan dengan masalah hukum manakala adil dan tidak zalim. Musaddiqal lima baina yadaihi Al-Qur'an itu membenarkan kitab-kitab di hadapannya. Ya, di hadapannya berarti sebelumnya. Yang dimaksud dengan Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya itu mencakup dua hal. Yang pertama, Al-Quran itu membenarkan Taurat dan Injil karena Taurat dan Injil itu cerita nanti akan turun Al-Quran. Lalu turunlah Al-Quran sebagaimana diceritakan oleh Injil, oleh Taurat maka turunnya Al-Quran itu menjadi bukti benarnya janji Taurat dan Injil. Ini makna yang pertama. Membenarkan dalam pengertian menjadi bukti benar. Menjadi bukti benarnya. Kemudian yang kedua, ya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya artinya menjadi hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Mana yang benar dan mana yang tidak benar. Oh, ini sejalan dengan Al-Quran, oh itu benar. Oh, ini bertentangan dengan Al-Quran, oh itu tidak benar. Atau uh, ya, atau bisa dimaknai dengan makna atau membenar, uh, eh, membenarkan kitab-kitab sebelumnya itu bisa dimaknai dengan makna yang ketiga. Ya, makna yang ketiga adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya, membenarkan Taurat dan Injil dalam artian Al-Quran mengatakan betul, benar, dulu pernah ada Taurat, dan dulu benar ada Injil. Itu makna yang ketiga dari membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Makna yang ketiga mengatakan Quran itu itu adalah hakim yang mengatakan benarnya benarnya keberadaan Taurat dulu itu ada Taurat yang Allah berikan pada Musa, dulu itu ada Injil yang Allah turunkan kepada Aisyah itu semua benar adanya. Nah, Al-Qur'an e, menyatakan demikian. Maka ini ini yang itu di, itu salah satu makna Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa angsalat Taurata wal Injil dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat dan Injil. Maka kita lihat di sini diksinya, pilihan katanya berbeda. Untuk Al-Qur'an Allah katakan nazzala alaikal kitab Allah turunkan Alkitab yaitu Quran kepada kamu Pakai nazzala. Sedangkan untuk Taurat dan Injil Allah katakan wa angzalat Taurat wal Injil. Beda bentuk kata kerjanya. Ya, maka kenapa kok um, menggunakan kata kerja yang berbeda ini mengisyaratkan model turun yang berbeda antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya Taurat dan Injil. Untuk Al-Quran maka digunakan kata-kata nazala bolak-balik menurunkan untuk menunjukkan kalau Al-Quran itu turunnya bertahap sedikit demi sedikit akhirnya sempurna. Akhirnya hukum-hukumnya sempurna saat haji eh, wukuf di Arafah tanggal 9 Dhul Hijjah tahun ini tahun 10 Hijriah. Nah kalau untuk Taurat dan Injil pakai kata-kata angzala menurunkan untuk mengisyaratkan bahasanya turunnya sekaligus turunnya sekaligus. Dan turunnya Al-Quran secara bertahap dan tidak sekaligus sebagaimana Taurat dan Injil itu ada sebuah nikmat. Karena turunnya Taurat dan e, datangnya Taurat dan Injil seketika itu adalah di antara beban berat yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Sedangkan turunnya Al-Quran dengan bertahap itu menjadi sebab kemudahan yang Allah berikan pada umat ini yang tidak Allah berikan pada umat-umat sebelumnya. Kenapa? Kalau kemudian turun sekaligus berarti sejak hari itu semuanya harus diamalkan. Dan itu berat. Ketika turunnya bertahap, ya maka ini baru turun satu ayat. Ah, maka yang wajib diamalkan cuma ini. Nanti turun lima ayat. Ah, nanti baru kemudian setelah itu eh, beramal yang baru lagi. Maka di antara kemudahan yang Allah berikan untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, adalah kemudahan dalam bentuk Al-Quran itu turunnya bertahap. Sedikit demi sedikit. Tidak sekaligus. Karena sekaligus itu sudah termasuk beban berat yang kita mintakan di akhir surat Al-Baqarah untuk supaya Allah tidak membebani kita dengannya. Dan tentu berkaitan dengan Injil, Taurat, maka dia adalah kitab yang Allah turunkan pada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sedangkan Injil adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Isa alaihissalatu wassalam. Dan Taurat dan Injil yang turun asli ketika dulu di zaman itu, ya, itu yang bisa kita sebut dengan kitab suci. Ya, adapun yang sekarang maka tentu tidak layak dikasih embel-embel suci karena sudah banyak bahkan eh, tambahan-tambahan bahkan boleh jadi tambahannya malah lebih banyak daripada aslinya. Ya, pelajaran yang bisa kita uh, petik dari ayat ini, ayat ini menegaskan bahasanya ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Di awal ayat ayat yang kedua Allah katakan Allah Tuhanmu adalah Allah dan Allah artinya yang disembah. Ya, artinya kita Eh, punya kewajiban untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ayat ini menunjukkan bahasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. La ilaha illahu Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan dia. Dan berkenaan dengan keyakinan Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah, Keyakinan ini tidak cukup hanya sekedar keyakinan. Harus membuahkan amal, yaitu sibuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan mengimani Allah itu namanya Ar-Rahman, namanya Ar-Rahim. Itu boleh jadi tidak membuahkan amal. Tapi meyakini bahasanya Allah adalah pencipta jagat raya itu Allah adalah Rabbul Alamin, pencipta, pemilik jagat raya itu. Enggak. Habis itu ya sudah kemudian diam saja tidak apa-apa. Tapi meyakini bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ilahin nas, sesembahannya manusia itu tidak boleh hanya berkutat pada keyakinan. Harus kemudian ada bukti nyatanya beribadah hanya kepada Allah dan tidak mau beribadah kepada selain Allah. Kemudian pelajaran yang lain dari ayat ini bahasanya segala sesuatu, segala makhluk membutuhkan Allah, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluknya. Ya, karena Allah itu hidupnya sempurna, al-hayu, maka Allah tidak butuh siapapun. Dan karena Allah itu al-qayyum yang mengurusi makhluknya, seluruh makhluknya, maka ini menunjukkan bahasanya makhluk membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka satu hal yang wajib untuk kita yakini, wajib untuk kita amini, eh, kita imani, segala sesuatu, semua manusia perlu Allah. Bahkan untuk hidup saja perlu Allah. Kalau Allah subhanahu eh, eh, kalau Allah subhanahu wa taala bergedak mati, mati. Maka manusia perlu Allah subhanahu wa taala untuk tetap bisa hidup. Minta kemurahan dan kasih sayang Allah supaya besok pagi masih bisa bangun tidur, menghirup napas, dan tidak jadi mati dan tidak mati berkelanjutan. Ya, maka ini maka ya, segala sesuatu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak membutuhkan dan tidak perlu makhluknya. Oleh karena itu, untuk apa Allah perintahkan manusia beribadah? Bukan karena Allah membutuhkan makhluknya dan ibadah makhluknya. Allah perintahkan manusia untuk beribadah itu untuk kepentingan manusia. Ya, supaya kamu berhak masuk surga, supaya kamu berhak kamu wahid manusia berhak untuk mendapatkan Eh, ya, ini dan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ibadah hamba dan ibadah manusia. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahasanya Allah itu di atas sana dan tidak di mana-mana karena Al-Qur'an disebut dengan ini ya, Allah menurunkan Al-Qur'an nazzala, Allah menurunkan Taurat dan Injil wa anzala Taurat wal Injil. Dan yang namanya menurunkan dan turun itu dari atas ke bawah. Kemudian satu hal yang wajib kita imani bahasanya Al-Quran itu diturunkan. Karena Allah katakan nazala alaika. Allah turunkan Alkitab, Allah turunkan Al-Quran kepadamu. Kemudian eh, ayat ini juga menunjukkan bahasanya kitab yang Allah turunkan pada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam isinya adalah kebenaran. Ya. Nazala alaika kitab bil haq Allah turunkan kepadamu Alkitab itu Al-Quran bil haq dengan membawa kebenaran. Maka menjadi Ya, maka satu hal yang wajib untuk kita imani tanpa bisa dan tanpa boleh ditawar-tawar, ya, tanpa boleh ditawar-tawar bahasanya isi Al-Quran adalah kebenaran. Ya, dan kebenaran dan isi Al-Quran itu berita dan aturan, perintah dan larangan. Ya, kebenaran terkait dengan berita, manakala berita itu apa adanya dan sesuai dengan kenyataan Eh, dan kebenaran berkaitan dengan masalah hukum, perintah dan larangan, manakala hukum, perintah dan larangan tersebut eh, itu adalah hukum dan aturan yang adil. <clears throat> ya demikian kurang lebih yang kita bahas, kita kaji kesempatan malam hari ini dua ayat yang pertama dari surat Ali Imran, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa rabbil alamin.